Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Para pemirsa sekalian dalam melaksanakan ibadah haji dan ini juga untuk ibadah umrah kita mesti mengenal apa yang dimaksud dengan mikot. Karena ketika kita berihram, kita akan memulai start dari tempat mikot. Maka kita perlu mengetahui istilah mikot ini ada dua macam. Yang para ulama jelaskan ada yang disebut dengan mikot zamaniyah, yaitu mikot yang berkaitan dengan waktu. Ada mikot yang disebut dengan mikot makaniyah, yaitu mikot yang berkaitan dengan tempat. Kalau mikot zamaniyah maka yang dimaksudkan adalah kita melakukan ibadah haji. Di sini adalah ibadah hajinya bisa dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah langsung bersambung. Artinya di sini ada yang melakukan haji tamatuk misalnya. Dia boleh datang pada bulan Syawal di situ, kemudian berdiam di Mekah. Kalau yang namanya haji tamatuk, artinya dia ketika berihram melakukan umrah dulu, langsung setelah itu dia bertahallul, tahallul untuk umrah, lalu dia memakai pakaian bebas. Ya, dia bisa melanjutkan ketika itu sampai bulan Zulhijjah. Itu disebut dengan haji tamatuk. Ya. Nah, saat dia masuk pada bulan Syawal dia boleh menyambungnya sampai bulan Zulhijjah. Nah ini yang dimaksudkan dengan mikot zamani tadi ada tiga waktu yaitu bulan Syawal bersambung ke bulan Zulqa'dah bersambung pada bulan Zulhijjah. Jadi ibadah haji itu dilakukan pada tiga bulan tadi. Namun inti ibadah haji nanti pada bulan Zulhijjah. Kemudian ada yang dikenal dengan mikot makaniyah, mikot yang berkaitan dengan tempat. Artinya, ini kita lihat hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang nanti akan melewati akan melakukan haji atau umur harus melewati tempat ini untuk berniat ihram yaitu Nabi SAW mengatakan hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna. Itulah ketentuan masing-masing bagi setiap penduduk negeri dan juga bagi mereka yang bukan penduduk negeri jika hendak melakukan ibadah haji dan umrah. Miman aradal hajja wal umrah ketika ingin melakukan ibadah haji dan umrah. Wa namun yang berada di dalam area mikot tadi ya. Ini mikot ini bagian luarnya, ini di bagian dalamnya dia itu ingin berangkat haji atau umrah, ya, famin haitsu ansha, maka dia boleh melakukan haji atau umrah dari tempat dia itu berada. Hatta ahlu Makkah min Makkah. Sampai pun orang Mekah nanti dia berihram dari Mekah. Nah, kalau untuk penduduk yang berada dalam area mikot, maka tidak ada masalah. Dia nanti berangkat um, ihram dari rumahnya. Namun sekarang kita masalah, kita yang dari Indonesia datang, ada yang dari Mesir itu datang, ada yang dari India itu datang. Bagaimana dia melewati tempat mikot tadi? Maka dia harus mengetahui tempat-tempat ini. Ada e, lima ya tempat mikot. Nanti untuk penduduk ini nanti hendaklah melewati daerah ini, nanti untuk penduduk lainnya lagi nanti melewati daerah yang lainnya. Di sini mikot yang pertama adalah yang disebut dengan Zul Ya, atau yang saat ini kita sebut dengan Bir Ali. Ini adalah mikot untuk penduduk Madinah. Dan ini adalah mikot yang paling jauh. Artinya ketika kita ingin berangkat dari mikot tersebut sampai ke Masjidil Haram, itu harus menempuh perjalanan yang amat jauh. Kalau dengan bis, ya paling cepat itu adalah menempuh perjalanan 4 jam jadi kita sudah berpakaian ihram dari eh, dari Bir Ali tadi itu 4 jam dan inilah mikot yang biasa dipakai oleh jamaah haji atau umroh kita ketika mereka datang langsung dari Indonesia langsung menuju Madinah maka nanti mereka mengambil mikotnya dari tempat yang namanya Bir Ali tadi sekarang disebut dengan Bir Ali itu ini yang ada di ujung kota Madinah kemudian yang kedua Al Juhfah Al Juhfah ini adalah mikot bagi penduduk Syam ini adalah mikot bagi penduduk Syam. Kemudian yang ketiga adalah Kornul Manazil. Atau di sekarang disebut dengan Asailul Kabir. Ini adalah mikot untuk penduduk Najd. Yaitu untuk penduduk ibu kota kerajaan Saudi Arabia. Itu dari Riyadh. Juga ada yang datang dari Damam misalnya atau daerah-daerah yang lain yang ada di sebelah timur Mekah ya maka mereka nanti akan melewati tempat ini yang tadi ya Kornul Manazil atau Sayyidul Kabir dan mengambil mikot dari situ. Kemudian yang keempat ya lam lam Ya lam lam ini yang ada di selatan Makkah. Ini untuk mikot penduduk Yaman. Ya, dan ini juga bisa kena untuk orang Indonesia yang ingin langsung berihram menuju Makkah. Maka hendaklah dia mengambil mikotnya itu dari pesawat dan dia mengambilnya dari ya lam-lam ini. Nanti biasa diberi isyarat di pesawat bahwasanya ini sebentar lagi kita masuk daerah mikot. Ya, yaitu mikot yang lam-lam ini. Maka orang sudah memakai pakaian ihram di pesawat, lalu dia berniat ihram ketika akan memasuki daerah yang lam ini di pesawat. Biasanya ya ada sangat perhatian sekali dari beberapa, beberapa maskapai untuk memperhatikan jamaahnya. Yang ini mereka adalah jamaah haji atau umroh untuk memberitahukan hal ini. Maka kita bisa praktekkan juga sejak dari pesawat. Tidak tepat jika sudah melewati orang malam ini kemudian mengambilnya di Jeddah, nanti akan terkena dam karena dia tidak melakukan wajib haji itu berihram dari mikot. Maka ketika dia memakai baju ihram itu nanti di Jeddah, di bandara yang ada di Jeddah, maka dia melakukan satu pelanggaran karena meninggalkan wajib haji yaitu berihram dari mikot. Dan ini ada suatu pelanggaran, dia harus menunaikan dam yaitu yang, yang kita sudah sebutkan ya berpuasa tiga hari atau memberi makan pada orang enam orang miskin atau menyembelih satu ekor kambing. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah uh, mikot zat arkin, zat arkin atau disebut dengan al-dhariba ini mikot untuk penduduk Irak yang ya ini berada di utara Mekah. Ya, yang berada di utara Mekah. Nah, itulah mikot yang nanti dilewati oleh setiap yang melakukan haji atau umroh. Mereka ketika masuk daerah itu, maka mereka berhenti di daerah Mikot tadi ya kemudian mereka benar ihram dari situ langsung masukinya dalam keadaan sudah berihram. Maka ini lima hal lima mikot yang mesti kita pahami. Setelah kita memahami hal ini, mudah-mudahan ya nanti tidak terjadi pelanggaran yaitu karena meninggalkan wajib haji. Dan ingat, setelah kita mengetahui hal ini berarti wajib haji yang telah kita bahas yaitu berihram dari mikot. Berarti mikot inilah yang perlu kita perhatikan. Ya demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.